Semoga seperti namanya al ukhuwah persaudaraan. Semoga yang hadir dikuatkan persaudaraannya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas adab zabhi atau adab penyembelihan. Ini membahas penyembelihan secara umum, bukan idul adha tapi penyembelian secara umum termasuk menyembelih ayam jadi ini tidak membahas tentang Idul Adha tapi membahas tentang penyembelihan Az-zakah penyembelian yang syar'i di dalam Islam ada empat cara. Ditulis. Tidak ada di kitab. Penyembelihan yang syar'i dalam Islam ada empat macam. Yang pertama Az-zabhu az pertama namanya azabah Ya kayak judul kita itu, kayak judul tema kita ini ya. azabah Zabah itu hewannya ditidurkan. Terus disembelih seperti yang kita ketahui itu. Itu namanya zabah. Seperti kambing, sapi, apalagi kelinci, ayam. Terus di sebelah lehernya. Itu namanya azabah. Yang nomor dua adalah an-nahr Salli li rabbika wanhar an-nahr. Nahr ini hewannya berdiri. Yang nomor dua apa tadi? An nahr. Hewannya dibiarkan berdiri. Terus ditusuk nahrnya. Nahr itu lihat saya. Nahr itu dada paling atas leher paling bawah. Itu main Ditusuk, bukan disembelih, ditusuk. Ditusuk nahernya, Nahar itu dada paling atas, leher paling paling apa? Paling bawah. Terus ditusuk. Itu namanya nahar. Hewan yang dinahar ini unta. unta tidak didabah tapi unta itu di nahar sudah sudah bu nomor tiga al-akr ain qaf ra al-akr alif lam ain qaf ra al-aqr. Al-aqr ini untuk binatang buruan. Dengan panah, dengan tombak, dengan panah, dengan tombak, dengan syarat alatnya harus tajam dan mengalirkan darah. Contoh ya, contoh, saya bawa panah atau saya bawa tombak. Misalnya saya berburu hewan buruan di tempat yang tidak terlarang berburu. Terus misalnya saya bawa kelinci liar atau kijang. Saya bawa tombak terus saya lemparkan saya ucapkan bismillah saya lesatkan kena perutnya terus lari-lari jarak beberapa meter jatuh mati belum sempat saya tabah tahu apa tadi ya halo belum sempat saya zabah terus mati boleh dimakan enggak Boleh dimakan enggak? Itu namanya al akr Sudah tahu? Itu namanya al akr Pakai panah, pakai tombak, pakai apa lagi? Pokoknya yang mengalirkan apa? Darah dan tajam. Misalnya senapan, masuk enggak? Masuk kategori enggak? Kalau senapan itu menusuk, mengoyak dan mengeluarkan darah, maka masuk. Dengan syarat mengucapkan apa tadi? Bisa dipahami Ibu? Nah. Kalau misalnya saya bawa ke ketapel, saya membawa peluru dari batu. Saya ke alas, ke hutan atau ke sawah cari burung, bangau. Saya setip, saya ketapel, saya ucapkan bismillah. Bet, kena kepalanya langsung jatuh. Boleh nggak saya makan? Boleh nggak? Tidak boleh. Karena dia tumpul Halo? Siapa yang ngomong boleh tadi? Ibu-ibu. Boleh enggak? Enggak boleh. Makanya tadi kan saya katakan Bu, syaratnya harus apa? Tajam dan mengeluarkan Nah, ternyata menurut kesehatan juga gitu memang. Ini kalau disembelih harus caranya apa? Keluar. Kalau nggak gitu, nggak baik. Itu nomor berapa? tiga. Yang nomor empat. Al-Jariha. Al-Jariha. Al-Jariha ini yang bagaimana Ustaz? Al-Jariha ini contohnya begini. Saya punya elang terlatih atau saya punya macan terlatih. Terus saya pakai berburu. Saya ucapkan bismillah. Terus elang terbang menerkam kelinci. Dicakar, terkoyak, mati. Terus dia bawa ke tuannya. Ke saya misalnya punya ini, Boleh dimakan enggak? Bahkan anjing terlatih. Punya anjing terlatih diajak berburu kijang atau kelinci. Ketika ngelepas kita ucapkan bismillah. Set langsung menerkam kelinci atau menerkam kijang mengoyak berdarah. Tapi nggak dia makan karena dia dia itu paham dia itu statusnya sebagai alatnya majikannya, dia ngerti. Terus majikannya datang, kijangnya diambil, dimakan. Boleh enggak? Ibu-ibu? Hah? Boleh dengan syarat harus terlatih. Hewannya terlatih. Salah satu indikasi hewan itu terlatih adalah dia menerkam, mengoyak dan tidak memakannya. Paham? Kalau seandainya anjing saja tadi berjalan lari cepat, menerkam kelinci, dia terekam, dia sampai sobek, keluar darahnya, terus melihat majikannya kok masih jauh. Jadi dia makan, secuil begitu. Kerowak, boleh dimakan nggak itu kelinci? Tidak ya, boleh. Berarti dia berburu untuk dirinya. Berarti dia bukan alat. Paham nggak? Berarti dia statusnya hewan yang masih diterkam predator. Tapi kalau dia berburu terlatih, di antara indikator dia itu terlatih adalah dia tidak memakan buruan itu. Dan itu ada banyak di YouTube aja banyak. Berburu pakai elang, iya. Berburu pakai apa? Anjing gul dengan syarat terlatih. Bahkan Pak bahwa maksud saya itu saya sampaikan ini bahwa di antara hewan itu ada yang bisa dilatih. Bahkan ada yang berburu ikan di kali itu pakai burung. Tahu kan? Dilepas dia cari burung, eh dia cari burung. Cari apa? Ikan kalau dapat muncul ke perahu, dikasihkan ketuanya Doa jangan nunggu. Kita pernah lihat? tanya di YouTube. Maksud saya memang ada hewan-hewan tertentu yang bisa dilatih. Makanya makanya itu ada di Al-Qur'an. Ditulis surat Al-Maidah ayat 4. Wa ma'allamtum minal jawariki mukallibina hunna mimma 'allamakumullah. Boleh binatang buas yang terlatih misalnya mesti dipakai berburu halal dimakan. Ada di Al-Qur'an ini. Surat apa tadi? Al-Maidah berapa? Empat. Selesai. Jadi menurut apa tadi? Islam Penyembelian ada berapa tadi? Ada empat. Yang pertama, Az-Zabah. Yang kedua, An-Nahar. Yang ketiga, Al-Asr. Yang keempat, Al-Jarihah. Jelas ibu-ibu? Nah, Alhamdulillah. Sekarang kita mulai. Ada budabah yang pertama yang bawa kitab dibuka. Yang pertama adalah an as Niat yang baik. Niat yang baik. Kalau menyembelih niat ngasih makan ke keluarga. Atau niat kurban apalagi malah butuh niat jadi intinya niat yang baik. Niat ini bisa mengubah sesuatu yang aslinya perkara mubah jadi ibadah. Orang mandi kan, orang misalnya orang makan kan mubah. Tapi jadi dapat pahala. Kalau niatnya untuk menguatkan badan bisa beribadah sama nyembeli juga gitu nyembeli ayam niatnya untuk makan keluarga niatkan yang baik. Nah, nomor dua ada Mazhab Hidab al halub. Dilarang menyembelih hewan yang sedang menyusui. La tazbahanna zatu durrin atau darrin tidak boleh menyembelih hewan yang menyusui. Ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi misalnya kambing punya anak kecil yang masih disusui, maka induknya ini nggak boleh disembelih. Rasulullah yang menyampaikan ini. Begitu rahmatnya Islam bahkan kepada binatang sampai induknya nggak boleh di dia bahkan sembelih. Yang lebih jahat lagi, seandainya kita tahu jahatnya produksi susu-susu formula itu. Itu di peternakan di Australia yang sering beredar itu. Itu ketika sapinya itu punya anak kecil. Itu anaknya langsung diangkut, dipisahkan ditaruh di mobil dengan tidak berperik kehewanan dilempar ke mobil kemudian diseret-seret begitu induknya ini ngikuti mobil karena tahu anaknya di situ dipisah karena tujuannya itu kan susunya diambil untuk produksi susu itu maksudnya susu itu aku tadi nyebut merek enggak lah ya susu itu susu untuk susu buatan itulah Maksud saya itu, saya nggak nyebut merek tertentu ya. <clears throat> Ah. nah ini juga termasuk kejahatan, nggak Karena Islam itu agama rahmat. Rasulullah pernah dalam suatu waktu keluar dari rombongan safar ketika Rasulullah balik Rasulullah melihat ada burung bertebaran atau burung ini terbang di sekitar Nabi maka Nabi tahu, ini ada apa-apa ini. Maka Nabi berkata, ada adakah di antara kalian yang telah mengambil anak burung ini? Maka sahabat berkata, iya saya ya Rasul. Rasulullah kembalikan anak anaknya burung. Ya, jangan kau membuat dia gelisah karena anaknya kamu ambil. Rasulullah pernah masuk ke salah satu kebun sahabat Ansor. Kemudian Rasulullah masuk melihat ada seekor unta yang kurus, nggak makan. Ketika unta ini melihat Nabi, unta ini menangis. Menangis. Kemudian didatangi Nabi dan diusap. Setelah itu tenang. Terus Nabi berkata, siapa pemilik unta ini? Maka seorang pemuda Ansar berkata, saya Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, bertakwalah kepada Allah dalam hewan piaraanmu ini. Sesungguhnya dia tadi menangis dan menyampaikan kepadaku bahwa dia kelaparan. Itulah walas asihnya Islam. Bahkan masalah nyembelih. Tidak boleh menyembelih hewan yang sedang menyusul. Saking rahmatnya itu Tidak ada sama lain ngatur kayak gitu-gitu. Sampai sedetail itu Islam mengajarkan rahmat kasih sayang. Hadis riwayat Imam Tirmidhi. Yang nomor tiga. Oke, nomor tiga ini. Hadus syufra rahmatan bidada. Dianjurkan untuk mengasah menajamkan pisau ketika menyembelih. Jadi pisaunya harus tajam supaya tidak menyiksa apa? Hah? Supaya tidak menyiksa hewan. Perhatikan Rasulullah pernah didatangi orang dan berkata, Ya Rasulullah innali syatan. Ya Rasulullah aku punya kambing. Wa inilah arhamuha. Aku sungguh menyayanginya. Tapi aku harus menyembelih. Kata Rasulullah, asyatu idza rahimtaha rahimakallah. Seekor kambing. Jika engkau menyayanginya, maka Allah menyayangimu. Subhanallah. Adakah agama yang belas asih seperti Islam? Bahkan kambing pun disuruh menyayangi. Nah, Inna Allah kata ihsan ala kulli syai. Allah menetapkan kebaikan pada segala sesuatu. Idza qataltum fa'sil kita kalau mau bunuh bunuh yang baik. Wa idza dabahtum fa'sil dibha kalau mau nyembelih nyembelih yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan hendaknya dia membuat nyaman hewan sembelihannya. Kalau bunuh, bunuh yang baik. Kalau sembelih, sembelih yang baik. Kenapa kok disebutkan membunuh, disebutkan nyembelih? Kenapa? Karena hewan itu ada dua. Ada hewan yang tidak bisa dimakan. Dan ada hewan yang bisa dimakan. Untuk hewan yang nggak bisa dimakan dan kalau harus membunuh, bunuh yang baik. Tikus, bunuh tapi yang baik. Ular, bunuh tapi yang baik. Jangan siksa. Gak disembelih, ngapain disembelih? Makanya kalau kau bunuh dan kalau kau nyembelih, kenapa kau dua? Karena hewan ada dua. Ada hewan yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Yang nggak bisa dimakan dan terpaksa anda harus membunuhnya seperti predator atau berbisa maka bunuh, tapi jangan disiksa. pun hewan yang bisa dimakan, maka sembelihlah yang baik. Hendaknya seseorang di antara kalian menajamkan pisaunya, membuat nyaman hewan sembelihannya. Itu adab yang nomor tiga. Sekarang adab nomor an yakuna hadu syafra qabla ija idabal dhabhi hendaknya mengasah atau menajamkan pisau tadi sebelum menidurkan hewan sembelihan karena Rasulullah pernah melihat seseorang menidurkan hewan baru dia ngasah hewannya ditidurkan kakinya dipakai menginjak tubuh hewan tersebut supaya biar nggak gerak-gerak. Di saat itu baru dia mengasah. Mengasah ketika hewannya sudah di. tidur itu dilarang dalam Islam. Nabi pernah melihat orang kayak begitu itu menidurkan hewan baru ngasah pisau. Kata Nabi, "Aturidu antumi tahu maisat." apakah engkau ingin membunuh hewan ini dengan beberapa kali kematian? Apakah engkau ingin mematikannya dengan beberapa kematian? Tidakkah engkau tajamkan dulu pisaumu sebelum menidurkan? Itu menidurkan hewan itu dengan dipegangi, dengan diindik itu sudah, sudah membuat gak nyaman. Apalagi plus ente mengasah pisau. Ketika mengasah, hewan itu melihat. Dan jangan dikira hewan itu nggak paham kalau dirinya mau disembelih tahu. Oke. Terus nomor hadis ini riwayat Imam Al Hakim. Nomor lima. Azamu idhari syufra lidzabiha. Larangan menampakkan pisau untuk hewan yang disembelih. Ya. Jadi kalau nyembeli disembunyikan pisaunya itu. Ini isyarat bahwa hewan juga paham. Makanya adalah kita punya welas asih. Nomor 6 At-tasmiyatu wa takbir. Tasmiyah itu ucapan kita bismillah. Takbir ucapan kita Allahu Akbar. Tasmiyah beda dengan basmalah. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Kalau tasmiyah itu bismillah titik Nah, pertanyaan saya, ketika menyembelih ini pakai tasmalah atau pakai tasmiyah? Tasmiyah. Apa hukum membaca Bismillah ketika menyembelih? Ada tiga pendapat ditulis karena nggak ada di kitab. Apa tadi judulnya? hukum membaca bismillah ketika menyembelih. Mazhab yang pertama didisebutkan ke Imam Syafi'i. Hukumnya sunnah menurut pendapat pertama. Hukumnya apa? Sunnah. Artinya jika tidak membacanya dan sengaja nggak membacanya, maka nggak pengaruh sama kehalalan apa dagingnya. Namanya sunnah berarti dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak mengapa. Definisi itu benar nggak sih? Sunnah itu ini keluar dari materi sebentar kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak mengapa. Benar nggak ini? Ibu-ibu. Hmm? Gimana Pak? Tidak benar. Kenapa kok tidak benar? Yang benar apa? Dalam? kalau dikerjakan dapat pahala kalau ditinggalkan rugi sehingga dari sobong nih aku gak kuyon aku serius salafi padang suka ngawur-ngawur-ngawur dalam mendefinisikan definisi yang saya sebutkan itu definisi mapan jangan diganti sengaja aku pancing kayak gitu tadi itu karena sering kita itu mengubah-ubah apa yang mapan di kalangan itu definisi ada ada maksudnya Jangan diganti. Yang ngomong itu ulama. Karena saya sering lihat poster-poster itu sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak tidak mengapa dicoret, diganti definisi baru. Dikira para ulama itu ketika merumuskan itu kan maksudnya jangan dicoret-coret itu sudah benar itu. Itu untuk membedakan dengan wajib. Kita nggak berbicara sunnah dalam pengertian akidah ya. Ini kita bahas sunat dalam pengertian apa? Fikih. Definisi sunnah menurut fikih dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak mengapa. Itu paten karena Nabi juga pernah meninggalkan sesuatu yang sunnah jangan diganti. Kalau diganti Anda sama dengan men melawan arus gelombang ulama yang sudah mapan. Itu definisi paten, jangan diubah. Bisa dipahami. Ini jujur aja kritik sampean-sampean. Jangan mengubah sesuatu yang sudah mapan. Itu ada maksudnya ulama ulama ngomong kayak gitu itu. Karena ulama itu eh, kenapa kok mendefinisikan seperti itu? Karena ulama itu lihat Nabi. Oh ini Nabi kadang melakukan. Oh ini kadang Nabi nggak melakukan. Maka dirumuskan. Kalau anda mengatakan rugi, Nabi rugi. Oh, Nabi juga kadang meninggalkannya kok. Setuju nggak ini? Loh, kok menang? Setuju nggak? Mau jadi ubah-ubah. Kadang-kadang kita ini terlalu semangat sampai ubah-ubah. Itu definisi mapan dari zaman dulu ya gitu itu dikerjakan dapat pahala. Ditinggalkan apa? Tidak mengapa. Kenapa kok muncul kayak gitu itu? Karena ulama itu melihat oh Nabi itu kadang-kadang sholat duha, kadang tidak. Oh berarti gak wajib. Nah, dia setuju. Tolong dijawab ibu, ibu. Tolong ngomong setuju. Setuju bu? <laughs> ah, jangan jadi pak. Karena saya pernah ceritanya gini pak. Saya tuh lihat meme-meme arek-arek itu. Poster dakwah ini sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa dicoret. Dianggap salah itu. Terus diganti dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Dari mana kayak gini? Ya akhi, semangat boleh, tapi jangan mengubah aturan. Karena Nabi juga pernah meninggalkannya. Itu ada maksudnya ulama mendefinisikan itu itu untuk membedakan, untuk menjelaskan ini disiplin ilmu ini, ini oh, ini wajib karena Nabi itu selalu mengerjakannya. Nabi oh ini wajib, tidak dikerjakan berdosa karena Nabi mengancam. Oh ini Nabi kadang-kadang setelah sebelum sholat maghrib kadang mengerjakan, kadang tidak. Oh berarti apa? Sunnah. Itu maksudnya di situ. <coughs> Kembali ke materi. Kenapa kok bahas itu ya? <laughs> Gara-gara nerangkan apa tadi? Membaca Bismillah itu menurut pendapat apa? Pertama apa? Sunnah. Ketika dikatakan sunnah berarti nek dikerjakan dapat pahala. Nek nggak dikerjakan, tetap sah nggak itu penyembeliannya? Sah. Sudah nggih? Gak ngomong rugi kan? <laughs> Oke, setuju. Ini pendapat pertama. Dalilnya ada orang-orang datang ke Sayyidah Aisyah membawa daging sembelihan. Siti Aisyah ini melihat mereka ini orang-orang yang baru masuk Islam. Maka Isa ini bimbang. Mereka ini sudah ngacap bismillah apa belum? Jelas Ibu? Bu? Akhirnya Siti Aisyah datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, telah datang orang-orang itu yang baru masuk Islam, ngasih aku sembelihan." Aku nggak tahu ya Rasul, mereka itu sudah mengucap Bismillah apa? Belum. Kata Nabi, bacalah bismillah, makan. Kata Nabi apa tadi? Bacalah bismillah, makan. Sudah jelas? Dalilnya nomor berapa itu? Tuh. Sekarang pendapat nomor dua. Wajib baca bismillah. Kalau sampai nggak baca bismillah, sembeliannya batal, haram, jadi bangkai, nggak boleh dimakan. Ini pendapatnya Imam Malik. Dalilnya surat Al-An'am ayat 121. Sama tulis, Bu. Ditulis. Oh, tak kira melongo ternyata nulis alhamdulillah surat nopo niku alam sama ya 121 ini menurut Imam siapa tadi Malik wajib kalau sampai nggak baca maka haram nggak boleh dimakan saya ulangi pendapat nomor dua wajib baca bismillah tidak gugur karena lupa Artinya kalau lupa dimaafkan apa tetap nggak boleh, tetap nggak boleh. Ini pendapat nomor dua. Wajib baca Bismillah dan tidak gugur karena lupa. Artinya apa? Tetap pokoknya harus. Kalau nggak sampai nggak baca Bismillah, tak boleh dimakan jadi bangkai. Dalilnya surat Al-An'am ayat 121 wala ta'kulu mimma alaihi jangan memakan sesuatu yang disembelih bukan tidak memakai nama Allah Wa innahu lafisq karena hal itu adalah kefasikan sudah jelas Ibu nomor berapa ini nomor dua wajib baca bismillah dan tidak gugur karena lupa harus pokoknya dalilnya surat Al-An'am ayat berapa tadi lah ibu-ibu cocok yang mana bapak-bapak yang roji yang mana Hah? Nomor dua atau nomor satu? Yang mana Pak? Yang rojuk. Sama ikut yang sunnah dalilnya Aisyah tadi. Kata Nabi sudah bismillah baca makan. Bismillah terus makan. Ataukah ikut ayat surat Al-An'am ayat 121 ini? Jangan makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah. Karena itu adalah kefasikan. Yang mana jenis? Yang pertama yang kedua? Bu? Pak? Yang roci adalah yang nomor tiga yang berarti yang nomor tiga apa nomor tiga nomor tiga ini wajib membaca Bismillah tapi bisa gugur karena lupa artinya lali tetap boleh dimakan. Mana dalilnya? Dalilnya sama dengan yang nomor dua Al-An'am ayat 121 Cuma ada tambahan dalil lain Yang mana ada tiga hal yang dimaafkan Di antaranya karena Karena lupa Seperti orang puasa lupa makan karena lupa diri, dirinya itu kalau puasa Ramadan pertama kali lupa masih belum terbiasa makan soto lamongan setelah selesai ditambah makan es campur setelah itu kok masih kurang beli onde-onde setelah onde-ondenya selesai dua dua lagi onde-ondenya Lalu itu baru sadar, astagfirullahaladzim, aku puas. Sah nggak puasanya? Sah. Ya cuma kok menen, Terus oleh orang mangkok. Jadi apa? Hayat. Jadi yang yang benar yang mana nih? Insya Allah yang lebih tepat wajib berdasarkan surat Al-An'am yang berapa tadi? 121. Cuman apa cumannya tadi? Kalau lupa, insya Allah dimaafkan. Jelas ibu-ibu? Bagaimana dengan dalil yang nomor pertama tadi Ustaz? Dengarkan Ustaz, butuh konsentrasi. Hadis Aisyah tadi tidak ada di situ yang menunjukkan mereka nggak ucap bismillah. Saya ulangi. Hadis Aisyah yang pertama tadi dulu, Pak. Tidak ada di hadis itu yang menunjukkan mereka nggak ucap bismillah. Tidak ada. Cuman Aisyah ini nggak tahu. Halo? Halo? Beda loh, nggak baca bismillah dengan tidak tahu. Dalam hadis ini nggak disebutkan bahwa mereka nggak ucap bismillah. Enggak. Dalam hadis ini dikatakan Aisyah nggak tahu. Halo? Maka nggak menunjukkan itu. Karena orangnya tadi Islam entah itu Islam baru-baru atau Islam lawas, Islam dah. Islam kan. Sedangkan kita nggak tahu maka dikembalikan hukum asal. Hukum asalnya orang Islam dimakan sembeliannya. Sama dengan jangan beli bakso itu loh pak. Masuk sama takon, bapak-bapak ini bakso apa ini pak? Sapi apa tikus? Oh, sapi mas. Oke oke. Nah teman kemarin nyembelihnya pakai Bismillah bang enggak? Kak sudah tuku bakso. Oh enggak mas, aku enggak nyembeli dia aku tuku daging untuk iko Akhirnya berangkat nang toko daging. Ini sama dengan kasus Aisyah tadi, yang sing penting wongi wong Islam. Jadi menjadikan hadis tadi untuk mengatakan gak apa-apa gak baca bismillah itu berat. Karena hadis itu tidak menunjukkan mereka nggak ngucap bismillah. saya dipahami dong betul. Tapi hadis itu mengatakan Aisyah tidak tahu. Sehingga pendapat yang tengah adalah wajib. Cuma kalau lupa ya di dimaafkan. Kembali ke materi. Sekarang nomor berapa? Tujuh. Yang belum punya kitab dan punya kitab. Saya termasuk yang suka nyindiri yang nggak bawa kitab. Tapi nggak apa-apa kalau memang nggak ada. Tapi kalau bisa bawa kitab. Biar biar enak gitu ya. Kalau nggak salah PDF-nya sudah ada kok. Kalau PDF yang Arabnya ada, saya pakai PDF sekarang. Yang terjemah nggak tahu sudah ada apa belum. Barangkali ada. Nomor berapa sekarang ya jemaah? tujuh inharud dam harus mengalirkan darah. Nggak boleh kalau nggak mengalirkan darah. Misalnya ayam dipegang kepalanya terus ditatapkan tembok. Boleh nggak dimakan? Tak boleh. Harus yang apa? disembelih, mengalirkan darah. Apa saja yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah maka makanlah. Tapi jangan pakai gigi dan jangan pakai kuku. tapi melarang menyembelih dengan gigi dan kuku. Gak, gak harus kukunya jenengan, gak harus giginya kita, gak harus. Zaman dulu kan ada orang siungi, siungi apa? mata eh, siungnya harimau. Betul? Ada nggak orang yang punya gitu? Ada tau Giginya singa, terus dipakai untuk nyembelih. Nah itu nggak boleh. Orang Afrika biasanya yang buru-buru itu kan, kan punya. Atau kuku, kukunya macan. Setelah dapat terus dipakai nyembelih nggak boleh. Dilarang. Harus ya selain itu. Yang penting tajam yang ada kayak pisau, kayak apa tadi tombak atau apa tadi yang sudah kita jelaskan. Intinya yang mengalirkan apa? Darah. pun ketapel yang terbuat dari pelurunya pakai batu, nah ini nggak boleh. Tapi ketapel tapi dari apa? Besi lancip, boleh nggak? Boleh, karena itu bisa mengoyak dan mengeluarkan darah. Nomor delapan, Nah ini nomor delapan ini kadang-kadang panitia korban ini harus hati-hati, bahaya. Ada kita batin amamin ada mudaf batin amam al ukhra tidak boleh nyembeli hewan di depan temannya. Nah, ini perhatian untuk panitia kurban. Kadang-kadang kambingnya diantrikan. Dan kambing ini melihat temannya disembelih. Ada nggak ingin gitu? Nggak boleh, haram. Itu ada beredar di internet pak. Ada kambing melihat temannya di sembelih terus anjing apa kambing ini menyelinap dan melihat. Awas, nggak boleh harus tempat penyembelian itu steril dari dilihat hewan kurban lainnya. Ya, kayak gini, gini ajaran Islam harus diterapkan. Jadi tempat untuk nyembelih itu harus hewannya itu yang lain nggak tahu. Isembu cara diatur. Dan yang lebih parah kan diantrikan. Satu, dua, tiga, empat, lima Berjajar-jajar yang satu ditarik disembelih di depan temannya Boleh gak ya? boleh Nomor sembilan Ta'ahudul asdiqa Memperhatikan teman-temannya Untuk Dikasih hasil dari sembelian Rasulullah jika menyembelih domba atau kambing maka Rasulullah mengutus orang untuk membawa ke teman-temannya Khadijah. Khadijah sudah wafat, tapi Rasulullah itu cinta sama Khadijah luar biasa. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Khadijah membuat Nabi senang. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Khadijah, Nabi senang. Temannya Khadijah, saudaranya Khadijah, keluarganya Khadijah. Rasulullah pernah selesai perang Badar di antara yang tertangkap jadi tawanan adalah menantunya Nabi, istrinya Zainab. Zainab belum hijrah, masih di Mekah. Suaminya namanya siapa bu? Mantunya Nabi, suaminya Zainab. Siapa? Siapa pak? Abdul As. Abdul As ini orang baik. Abdul As ini anaknya Hala binti Khuwailid. Sama dengan Khadijah binti Khuwailid. Berarti kira-kira Abdul As ini apanya Khadijah? Ponaan. Jadi Zainab itu nikah sama misananya sendiri. Zainab kan anaknya siapa? Khadijah. Khadijah punya saudara namanya Hala. Hala punya anak namanya Abdul Aus. Nikah Zainab sama Abdul Aus. Baik Abdul Aus ini sebenarnya. Akhirnya masuk Islam dan bagus. Waktu perang Badar dia ada di barisan orang kafir dan tertawa. Dan hukumannya kan tebusan. Maka Zainab itu cinta sama Abdul Aus maka ditebus suaminya itu kafir Zainab Islam Muslim waktu itu belum ada ayat yang melarang pernikahan beda agar. jadi masih di Mekah Zainab kemudian karena suaminya tertawan di sana ditebus pakai apa pakai perhiasannya Khadijah karena Zainab dapat perhiasan itu dari Khadijah. Maka ditebus dengan perhiasan milik emaknya Zainab. Bisa dipahami nggak nih? Ketika Rasulullah melihat Zainab di Mekah, sedangkan Abu As tertawa dibawa ke Madinah sana dalam perang Badar. Ketika Rasulullah melihat di antara tebusan berupa, berupa perhiasan, ternyata itu untuk menebus Abu As dan dilihat Rasulullah ternyata itu perhiasannya Khadijah istri tercintanya maka Rasulullah ngomong ke sahabat seandainya kalian membebaskan orang ini maksudnya siapa? Abdul As menantunya Nabi tanpa tawanan eh tanpa apa? tebus akhirnya dibebaskan tanpa tebusan dan perhiasan itu diambil dikembalikan. Terus Nabi ngomong sama Abdul As, kamu harus cerai dengan istrimu. Istrimu, anakku itu muslim, kau kafir, tidak boleh. Dan Abdul As ini nurut, setia dengan janji. Ketika sampai di kota Mekah, dia ngomong ke Zainab, berangkatlah menuju ayam ke kota Madinah. Paham? Ini Zainab berangkat hamil Zainab itu hamil. Diantarkan suami, diantarkan saudaranya Bulas. Terus diganggu sama kafir Quraisy sampai akhirnya Zainab jatuh dan keguguran. Keguguran sih. Terus Zainab intinya balik ke Madinah, bukan balik, hijrah ke Madinah bersama Nabi. Boleh saya teruskan cerita ini. Tapi enggak materi enggak apa. Ya, selingan lah. Apa apa Bu? Oke, perhatikan. Berarti Abdul As masih kafir di mana tempatnya? Di Mekah. Zainab di Madinah. Secara persen baik Abdul As ini, bukan orang Zainab. Tapi dia kafir, belum masuk Islam. Terus suatu saat dia ini dagang ke Syam membawa kafilahnya kafir Quraisy. Perhatikan. Yang namanya dagang dari Mekah ke Syam mau tidak mau melewati melewati mana? Medina. Padahal dia membawa barang dagangannya orang kafir Quraisy. Ketika Abdul Asli pulang dari negeri Syam mau balik ke Mekah, Takut dicegat orang Islam. Kan di antara sebab terjadinya perang Badar kan karena itu kan. Rasulullah mencegat apa? Kafilah datang. Maka perhatikan baik-baik ya kisah ini. Abu Asli masuk ke kota Madinah menyelinap. Bersembunyi-sembunyi mengendap-endap mencari rumahnya Zainab. Ketemu masuk rumahnya Zainab. Dan Abu As berkata, ini orang saling mencintai. Sebenarnya begitu. Abu As berkata, wahai Zainab, aku melewati kota Madinah dengan membawa harta yang banyak. Kafilah dagangnya kafir Quraisy dan aku pemimpin rombongan penanggung jawab. Tolong aku dikasih suaka. Paham ya? Saya dikasih suaka supaya daganganku bisa lewat tanpa gangguan papamu siapa beliau? Rasulullah dan para sahabat. Jelas ya? Akhirnya Zainab keluar dari rumah dan berkata, Wahai orang-orang Islam, ketahuilah, aku telah menjamin memberi suaka kepada Abdul As. Tidak boleh seorang pun yang mengganggunya. Cukup bayangkan. Bayangkan. Akhirnya Rasulullah dengar. Siapa itu? Zainab ya Rasul. Siapa yang dia kasih jaminan ini? Abdul As. Langsung Nabi berkata, wahai orang-orang, sesungguhnya aku memberi suaka kepada orang yang diberi suaka oleh Zainab. Tidak boleh ada mengganggunya. Subhanallah. Jadi siapa namanya? Abdul As lantar. Rasulullah ngomong ke Zainab, perlakukan tamumu dengan baik, perlakukan tamumu dengan baik, tapi jangan boleh dia menyentuhmu. Paham tidak? Perlakukan dengan baik, tapi jangan boleh dia menyentuhmu karena kau nggak halal untuknya. Setelah dikasih jalan, dibilangi para sahabat Abdul Al, kenapa kamu nggak masuk Islam? Kenapa kamu nggak masuk Islam? Masuklah Islam di tempat ini. Tidak ada orang sebaik Rasulullah ini. Kamu jadi tawanan dibebaskan tanpa tebusan. Sekarang dikasih suaka. Kenapa kamu nggak masuk Islam? Masuk Islam lah. Tidak mau. Berangkat menuju mana? Menuju mana? Mekah. Sampai di Mekah lagi hasil, betul? Betul apa enggak? Kan dia ini membawa barang dagangannya orang kafir Quraisy, tapi dia ini dia yang mengelola, mengelola. Kayak Rasulullah sama Khadijah dulu. Paham gak sih? Oke. Setelah sampai Mekah, Abdul As membagi-bagi hasilnya. Fulan ini jatamu, fulan ini jatamu, semuanya. Sudah semua, ada yang saya dolimi, tidak ada kamu baik, untung banyak, kamu kurang jujur. Sudah semua, sudah. Ya sudah, persaksikanlah aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Kemudian dia balik ke Medina. Sampai di ke Medina ketemu dengan para sahabat. Kenapa ini dibolak balik? Kenapa gak kemarin masuk Islam selesai? Bolak. Kata siapa? Abdul As. Aku gak mungkin memulai keislamanku dengan pengkhianatan. Karena aku diberi amanah membawa harta. Aku serahkan harta mereka dulu. Ketika sudah selesai, aku balik masuk Islam. Langsung dikembalikan Nabi dengan Zainab tanpa pernikahan. Halo? Jadi balik suami istri lagi bu. Alhamdulillah happy ending. Nah, Akhirnya balik sama Zainab. Dipersatukan dalam rumah tangga. Akhirnya Nabi punya cucu. Siapa namanya? Siapa cucunya Nabi? Anaknya Zainab. Wahai ibu-ibu. Nabi punya cucu dari Zainab. Anaknya Abdul As. Namanya ditulis. Umamah. Dan Nabi itu sayang sama Umamah. Pernah dengar nggak ibu-ibu Rasulullah sholat gendong bayi? Kalau berdiri digendong, kalau waktunya sujud ditaruh. Pernah dengar? Itu umama. Bayi yang digendong Nabi ketika sholat itu umama, bukan Hasan Husain. Kadang-kadang ceritanya suka dibulak-balik sama orang-orang. Hasan Husain itu ketika Nabi sholat sujud di petang tri ditumpahi atasnya itu baru Hasan Hussein. Adapun sholat yang digendong Nabi itu siapa? Umam. Sudah tahu saudara? Terus dia enak wafat. Dimandikan jenazahnya oleh sahabat. Kata Nabi, campurkanlah bidara dengan air untuk memandikan jenazah. Setelah itu nggak berlangsung lama Abdul As pun wafat. Luar biasa itu, orang dua. Kembali ke materi, apa dilanjutkan cerita? Senengi cerita. <laughs> <coughs> Nomor berapa sekarang? Sepuluh. Terakhir. Setelah itu jawab. Abaik. Nomor Eh, nomor sembilan dulu ya. Jadi intinya itu kalau nyembelih sesuatu kasihkan ke kerabat. Jangan sendiri. Karena Rasulullah juga gitu. Meskipun Khadijah sudah lama wafat, tapi kebaikannya diingat-ingat. Atau sudah pindah tempat. Rasulullah sama Khadijah kan di Mekah, betul? Ini udah di Medina, tapi Rasulullah ingat-ingat terus. Rasulullah itu kalau cerita Khadijah itu gini, kanat kada dulu Khadijah begini-begini dulu Khadijah begini-begini saking seringnya nyebut Khadijah Khadijah Khadijah Khadijah sampai gergeten Aisyah ini kenapa engkau selalu menyebutkan wanita tua tua itu padahal Allah sudah menggantikan untukmu selainnya yang lebih baik padahal, padahal Allah menggantikan untukmu yang lebih baik dari ini maksudnya siapa? lebih muda, gadis. Kenapa engkau selalu memikirkan perempuan tua itu? Agar Allah menggantikan untukmu yang lebih muda, gadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat Khadijah, umurnya Nabi 50 tahun. Saya ulangi, Rasulullah ditinggal wafat Khadijah, umurnya Nabi berapa? 50 tahun setelah pemboikotan Bani Hashim keluar dari lembah itu terus Khadijah wafat umurnya Nabi 50 tahun Aisyah lahir ketika Nabi umur 45 tahun so bayangkan sudah dibayangkan ibu-ibu tolong bayangkan dulu saya tunggu Nabi lahir eh kok Nabi lahir Aisyah lahir Nabi sudah berumur 45 tahun. Nabi hijrah umur 53 tahun. Betul tak? Kan 40 sampai 53, 13 tahun betul tak? Aisyah dikumpuli Nabi dinikahi Nabi umur 6 tahun. Tapi dikumpuli Nabi rumah tangga umur 9. Berarti 54. Betul enggak? Betul enggak? Nabi umur lemah 4 tahun atau 43 tahun. Saya ulangi. Umurnya Nabi 5 4 tahun atau 5 3 tahun. Umurnya Aisyah 9 tahun. Hmm. Sebelum ke situ kita bahas Khadijah dulu. Kenapa engkau selalu memikirkan? Nah, perhatikan kan kemungkinan Aisyah nggak ketemu Khadijah. Karena Khadijah wafat umurnya Nabi 50. Aisyah wafat, Aisyah lahir umurnya Nabi 45. Berarti ketika Khadijah wafat, Aisyah umur kemungkinan nggak lihat. Betul apa enggak? Tapi cemburunya Aisyah luar biasa. Karena Nabi sering tolong antarkan ke Khadijah, eh, temannya Khadijah. Tolong kasihkan ke saudaranya Khadijah. Selalu ngomong Khadijah, dulu Khadijah itu begini, dulu Khadijah begini. Lama-lama sumpah Aisyah ini. Kenapa kau masih mengingat perempuan-perempuan tua itu? Perempuan tua itu. Padahal Allah menggantikan untukmu yang lebih baik dari ini. Tahu nggak jawabannya Nabi? Tidak. Allah tidak menggantikan untukku. Dialah manusia yang pertama kali iman kepada Aku, ketika seluruh manusia di jagat raya ini kafir kepadaku. Dialah manusia yang berkorbannya, hartanya, untuk dakwahku dan darinya lah aku memperoleh anak yang tidak aku peroleh dari wanita manapun selainnya. Kesimpulannya, lebih utama mana? Khadijah atau Aisyah? Khadijah, alasannya Ya tadi itu kok. Hmm. <laughs> eh, sama semua pendapatnya. Sama. Tadi saya lebih utama. Tidak. Jawabannya terperinci. Bu, jangan dilupakan jawabannya ya. Yang benar terperinci. Kalau dari sisi pengorbanan, awal-awal dakwah, mempekingi dakwah Nabi, tidak ada yang mampu mengalahkan Khadijah. Tapi dari sisi penyebaran ilmu, Aisyah. Karena zamannya Khadijah belum zaman periwayatan hadis. Eh, iya, zamannya Khadijah belum. Zamannya Aisyah kan periwayatan hadis. Apa yang dilihat Aisyah disampaikan ke tabi'i. Kan Aisyah kan perawi hadis. Tidak ada wanita di umat Islam ini yang lebih faqih melebihi Aisyah enggak ada. Sepakat hal ini. Jadi Aisyah sama Khadijah mana yang lebih utama? Jawabannya apa? Bu. Terperinci dari sisi mana? Kalau dari sisi penyebaran ilmu enggak ada yang bisa mengalahkan siapa? Aisyah. Banyak riwayat Aisyah ada di Bukhari, ada di Muslim. Oke, okay, lihat. Sekarang pembahasan berikutnya. Jika ada yang berkata, gimana Nabi mu Masa kakek-kakek umur 53 tahun, 54 tahun, nikah sama bocah kecil umur 9 tahun. Kayaknya Nabi nabimu itu punya kelainan, punya penyakit pedofilia. Gimana ibu-ibu jawabnya? Atau jangan-jangan sebelumnya gak kepikiran, sekarang jadi kepikiran ibu-ibu. Lu iya ya. Aja ngono. Gimana? Jawab. Paham gak nih pertanyaannya? Orang Rentali, orang yang benci Islam, senang pakai senjata ini. Muhammad umurnya 50 tahun lebih, nikah, bocah, perempuan umurnya 9 tahun. Wah gak normal itu. Bagaimana kita membantah cemoohan seperti itu? Gimana cara jawabnya? Kalau anda mengatakan dah itu riwayatnya itu nggak benar, yang benar Aisyah itu umur 20 tahun dinikahi Nabi. Itu itu cara bantah yang salah. Karena kenyataannya Aisyah wafat saja, Rasulullah wafat saja, umurnya Aisyah masih 18 tahun. Berarti sulit untuk mengingkari. Rasulullah itu umur sudah 50 tahun nikah sama Aisyah. Terima itu sebelah benar ya, sudah. Sulit untuk katakan Aisyah umurnya sudah di, gimana dewasa umur Rasulullah wafat umurnya berapa? Aisyah kurang lebih delapan. Padahal Rasulullah nikah sama Aisyah di awal-awal rumah tangga ketika di Medina. Kan? kan, terukur itu. Jadi kurang lebih antara 53 sampai lima 4 tahun umurnya Nabi itu. Gimana bu cara jawabnya? Apa ragu-ragu ibu loh ya, gitu ya? Gimana jawab? Saya sempat berpikir alasan apa yang tepat yang membuat orang itu mukni apa muktani dengan jawaban. Ternyata Allah alam setelah saya pikir semoga ini jawaban yang baik. Jawabannya begini. Agak panjang penjelasan. Begini penjelasan. Musuh Islam di zaman Nabi ada enam. Musuh Islam di zaman Nabi ada enam. Satu kafir Quraisy, dua kabilah-kabilah Arab yang belum masuk Islam selain Quraisy. Tiga, ketika Nabi Isra dari Mekah ke Madinah, di Madinah ada orang munafik. Merdeka munafik. Nomor empat, Yahudi. Nomor lima, Romawi. Karena di zaman Nabi sudah ada gesekan dengan Romawi, betul? Nomor enam, Persia. Saya ulangi, musuh Islam di zaman Nabi ada enam. Quraisy, kabilah-kabilah Arab dan Quraisy yang belum masuk Islam, orang Yahudi, orang munafik, orang Yahudi, Romawi dan Persia. Perhatikan saya. Di antara enam-enamnya tadi musuh Islam tadi itu, tidak ada satupun di antara mereka yang mengangkat isu pernikahan Nabi dengan Aisyah untuk menyerang Rasulullah. Tidak ada. Tidak ada. Padahal mereka ini selalu mengintip apa yang ada di Nabi untuk dicela. Paham nggak sih mas saya? Tapi nggak ada enam ini, enam-enamnya musuh Islam yang menyerang Nabi dengan menggunakan isu pernikahannya dengan Aisyah. Pertanyaannya kenapa? Kenapa? Soale kabeh sing 6 tadi yang nglakoni ngono. Paham? Apa maksudnya? Jadi zaman itu itu bukan masalah. Mau Cina, mau Romawi, mau Persia, mau India, mau Afrika, zaman itu wanita yang sudah balik sudah menikah. Sah untuk menikah. Jelas. Mau Romawi, mau Persi, mau India, mau apalagi Jawa, jangan dibahas. Sebab dulu raja-raja punya gundik-gundik betul, punya apa istilahnya? Selir-selir. Anaknya jabal balik dibawa ke raja kalau mau uang. Jalankan zaman Nabi berabad-abad. Wonang desa kuih belum zaman 60-an 50-an jari ini mbah-mbah biyen ini oh wedok wis balik ya dinikahno. Ngene betul. Kok usah doa 14 abad yang lalu. Ya di daerah-daerah pelosok masih ada kayak gitu. Artinya, kau nggak bisa menghukumi kultur zaman lalu dengan paradigma zaman sekarang. Udah jelas? Sah. Gak ada masalah. Gak ada masalah enam musuh Islam tadi juga melakukan itu semua. Karena zaman itu gampang sekali. Jangan mengukur mereka salah kita benar karena kita ikut pemikiran sekuler dan liberal itu. Dulu mah nggak ada masalah gitu. Dan eh, nggak eh, bisa kita katakan dulu salah sekarang benar. Nggak bisa juga. Setiap orang punya budaya sendiri-sendiri, kultur sendiri-sendiri. Nomor 10 terakhir. Setelah tanya jawab. Nahrul ibil qaimatan Dabku khairiha mudja'atan. Unta itu dinaher sambil berdiri. Sedangkan hewan itu disembelih dengan ditidurkan. Tadi kan sudah saya jelaskan. hari itu di ada orang menidurkan unta, sopo sing wani. Lalu dicek sama untanya. Makanya cara menyembelihnya unta bukan jabeh, tapi apa tadi? Nah, ada berapa tadi ya coba murojaah? Zabah nomor dua, nahr nomor tiga, asr nomor empat, jarih. Lah unta itu di Nahr bukan di Di Nahr artinya dibiarkan apa? Berdiri dan ditusuk naharnya ini. Lehernya yang paling bawah. Saya mencoba ketik di internet cara apa? mengajar, Tapi ada yang nggak benar juga tentangnya berdiri semuanya harus ditusuk, temannya lihat semua nggak boleh. Tadi kan harus yang lain nggak boleh apa? Selesai saya nyampaikan materi kurang lebih satu jam 20 menit kurang lebih. Eh, sekarang kita buka tanya jawab. Kalau ada silakan. Amen. Definisi, de, definisi sunnah yang benar itu semuanya benar. Tergantung disiplin ilmu yang mana. Tidak hanya dua, Pak. Saya tambahin lagi. Perhatikan ibu-ibu konsentrasi pertanyaannya. Kita sering menyampaikan sunnah dari definisi akidah. Sengaja tidak disampaikan yang sunnah dari sisi fikih agar orang ini paham maksud kita. Ya, nggak masalah. Cuman saya sampaikan ke jenengan. Sunnah itu definisinya banyak. Silakan dicari. Saya jelaskan sekarang biar clear. Dan kita harus paham. Kalau Ustadz ngomong, kalau Ustadz sebelum saya masuk ke definisi tadi ya, kalau Ustadz ngomong gini nih, Ustadz ngomong gini, perhatikan ibu-ibu. Ustadz ngomong gini, sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Kira-kira itu sunnah menurut siapa? Eh? Lu jangan ragu jawabnya. Eh, fikih jelas fikih itu. Sampai tinggalkan nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ditinggalkan itu sunnah yang sunnah yang ditekankan nanti. Tapi kalau kita saya ngomong sholat dan selama itu sunnah jelas ini jangan dibawa ke akidah. Karena kalau sama bawa ke akidah sesat orang kalau nggak menjalankannya. Itu sunnah menurut apa? ulama fikih. Jelas ya? Jelas apa Hmm. Tapi kalau saya ngomong ya misalnya ya sholat berjamaah itu sunnah Rasulullah. Salah nggak saya ngomong gitu? Benar, tapi sunnah di sini bukan sunnah yang dipahami oleh apa? Ulama fikih. Tapi sunnah artinya ajaran Islam itu sendiri. Makanya dulu itu lihat saya, Para sahabat kalau melihat sesuatu yang bertentangan dengan ajarannya Nabi, sahabat memakai bahasa ada sunnah. Ini bertentangan dengan sunnah. Tentu ini bukan sunnah menurut fikih, tapi sunnah maksudnya ajaran kanjeng Nabi Muhammad. Gitu nggih? Nah, oke, sekarang saya masuk. Sunnah itu tergantung disiplin ilmu masing-masing. Sun sekarang ditulis. Sunnah menurut ulama hadis. Sunnah menurut ulama hadis adalah dicatat ya. Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn atau wasfin khalqi atau khuluqi. Sudah ditulis Ibu? Oh, ya. Ternyata nunggu terjemahannya. Sunnah menurut ulama hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi. Baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat baik jasadiyah atau akhlakiyah. Sampun apa saja yang disandarkan kepada Nabi baik berupa ucapan maupun perbuatan maupun ketetapan maupun sifat baik sifat jasmani fisik atau sifat akhlak atau perangai. Itu sunnah menurut ulama apa tadi? Hadis. Jelas kira-kira. Jadi Nabi berkata, Rasulullah melakukan ini, itu hadis itu. Sunnah dalam definisi ulama Tadi kira-kira sebelum dilanjut sudah jelas? Jelas. Nomor dua, sunnah menurut ulama fikih. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Apa saja yang dikerjakan dapat pahala. Apa saja yang kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini definisi sudah mapan, turun temurun. Jangan diganti kalau ditinggalkan apa tadi? Wibu rugi. Jangan jangan diganti. Ya memang itu kenyataannya. Ini sesuai disiplin ilmunya. Ini dirumuskan para ulama, nggak ngawur loh itu. Sampai di sini saya break sebentar ya. Saya pernah ditanya seperti ini sama orang yang ngaji. Dan saya lihat dia itu sudah ngaji. Ngomong ini, Ustaz, sunnah-sunnah Nabi itu kan harus dikerjakan Ustaz. Kalau nggak dikerjakan rugi. Iku saya sudah cek begitu sih. Iya, betul. Kalau kan sunnah itu kan kalau dikerjakan dapat pahala Ustaz. Kalau ditinggalkan kan rugi. Aku sih sabar sih. Barang dia ngomong ini. Boleh nggak Ustaz kalau kita katakan orang-orang yang meninggalkan sunnah-sunnah itu berarti dia orang munafik? Tambah mangkel lah. Gara-gara nomor dua tadi. Kok bisa? Bahas mikir terus larinya ke apa? Munafik. Ini berarti beliau sendiri ini nggak paham batasan apa? Sunnah menurut apa? akidah sama sunnah menurut fikih gitu loh. Fikih Pak gak bisa memunafikkan orang gara-gara masalah Pak fikih karena Nabi sendiri pernah meninggalkannya. Makanya tak jelentreno iki biar kita ini proporsional Pak. Gak boleh kita sembarangan mencela orang kalau itu dalam hal-hal yang tidak boleh dicela. Oke, saya ulangi. Sekarang ini dari sisi apa tadi? Sunnah gitu. Eh, dari sisi apa? Dike, contoh, saya ngomong nih. Witir sebelum sholat. Eh, keliru, keliru, keliru. Sudah bisa saudara. Witir sebelum tidur itu hukumnya sunnah. Saya mau tanya, ini sunnah menurut siapa? Ini jelas pikir, sama aja bingung, gak bingung kan? Boten nggih. Boten. Nah, tapi kalau gini, kalau gini, di antara sunnahnya Nabi itu, Nabi itu di antara sunnahnya adalah biasanya Nabi kalau tidur Rasulullah apa miring ke kanan. Dulu Rasulullah ketika tidur kalau sholat apa eh kalau tidur berbaring ke arah tadi haditha apa yang saja dikerjakan Nabi. Kan gitu kan? Yang tadi yang pertama yang dikerjakan Nabi, yang diucapkan Nabi. Betul? Rasulullah mengatakan, kamaro itu muni usolli." solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sun, sebagaimana kalian melihat aku sun. solat Ini sunnahnya Nabi. Berarti dari sisi apa? Haji. Sekarang yang nomor dua nih. Contoh nomor dua tadi. Menurut ilmu ulama apa tadi? Iki. solat Qobliya subuh itu sunnah. Sholat Qobliya maghrib itu sunnah. Itu berarti ucapan saya ini siapa? Oke, oke lagi ya. Oke, sekarang nomor berapa? Nomor tiga. Sunnah menurut ulama usul fikih. Sunnah menurut ulama usul fikih artinya sumber hukum kedua, sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah menurut ulama siapa ini? Usul sumber hukum apa? Kedua menurut saya ulangi sumber hukum kedua, sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Contohnya gimana? Lihat saya. Contohnya gini. Sholat itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau Ustaz ngomong gitu, itu Sunnah menurut siapa? Usul fikih. Yang artinya sumber hukum kecuali setelah Al-Quran. Bisa dibahami kira-kira? Misalnya Ustaz ngomong nih, Ustaz ngomong. Uh, haji itu jelas sepakat para ulama akan kewajibannya jika mampu berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Nah kata-kata Sunnah yang barusan saya sebut tadi loh, itu Sunnah menurut siapa? Menurut usul fikih bukan berarti yang dikerjakan buat pahala ditinggalkan tidak mengapa wajib kok baru rukun Islam itu jadi pahami ya? Nah, sekarang nomor berapa? Empat. Sunnah menurut ulama akidah. Sunnah menurut ulama akidah artinya lawan bid'ah. Sunnah menurut ulama akidah apa tadi? Lawannya bid'ah. Antonim dari bid'ah. Dan sunnah menurut ulama akidah artinya apa? Ya Islam itu sendiri. Makanya Imam Al-Barbahari berkata, Imam Al-Barbahari berkata, Al-Islam huwa sunnah. Sama tulis, bagus. Islam itu sunnah. Wa sunnah al Islam. Dan sunnah adalah Islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Contohnya, contohnya aku ngomong begini. Jadi Islam itu Islam dia sunnah itu sunnah dia Islam itu. Contohnya saya ngomong begini. Sunat itu sunnah Nabi. sunat hitam-hitam gitu. Itu sunat Nabi. Kalau dikatakan itu fikih jelas nggak mungkin. Karena kalau dikatakan fikih berarti boleh gak sunat. Betul apa enggak? Tapi maksudnya di situ ajaran Islam. Bisa dipahami teman-teman? Lihat saya. Ada seorang tabiin salaf melihat pemahaman keliru pemahaman menyimpang. Maka di antara mereka berkata, ini khilafus sunnah. Ini menyelisih sunnah. Ini sunnah menurut siapa? Akidah. Betul kan? Halo, ibu-ibu bingung kan? Betul? Tidak dengar apa-apa. Bu, paham dia? Misalnya ada pemikiran khawarij nih. Kata para ulama salaf ini pemikiran menyelisih sunnah. Ini kan nggak mungkin sunnah menurut fikih kalau dikerjakan nggak apa-apa kalau ditinggalkan eh kalau dikerjakan dapat pahala kalau ditinggalkan nggak nggak mungkin karena konteksnya jelas penyimpangan sama lurus kan gitu kan maka ini berarti apa menurut ulama Hakijah. nah sekarang saya mau tanya Imam Ahmad punya kitab namanya Usul Sunnah betul betul nggak? Usul Sunnah pokok-pokok pokok-pokok as-sunnah. Beliau ngomong usul sunnah indana pokok-pokok as-sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran sahabat. Sunnah yang dimaksud beliau tadi menurut ulama Akidah. Gitu ya. Lah kadang-kadang orang yang mohon maaf, maaf di luar itu gak lah. Di kita kita ngomong Sunnah itu apa sih kok sunnah kenapa nggak wajib aja? Kalian ini hanya gara-gara sunnah, kemudian kalian ini ah, mencela orang yang menyelisih sunnah. Padahal kan cuma sunnah. Dan mereka nggak paham yang kita maksud. Padahal sunnah di sini artinya ajaran Islam itu sendiri bukan yang dimaksud dengan ulama apa tadi? Fikih Yang dipahami orang awam di luar itu sunnah yang menurut ulama fikih. Padahal banyak definisi-definisi yang lain. Sakit dimangertosi ibu-ibu. Jadi ada waktunya kita jelaskan definisi secara fikih kalau memang itu waktunya, tapi kita juga harus jelaskan sunnah berdasarkan ilmu apa? Nah, coba ya saya, saya sampaikan ke jenengan. Teks ucapannya Abdul bin Mas'ud memakai kata sunnah. Perhatikan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda. Sesungguhnya Rasulullah mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah petunjuk. Wa min sunanil huda termasuk jalan-jalan petunjuk adalah as-salam al jamaah, salat berjamaah. Lau taraktum sunnata nabiyikum la seandainya kalian meninggalkan sunnah nabimu yang satu ini, apa tadi? Salat jamaah, la dalaltum saya kalian akan tersesat. Jika kalian meninggalkan sunnah Nabi yang satu ini, apa tadi? Salat jamaah, kalian akan tersesat. Ini nggak mungkin sunnah menurut ulama fikih. Karena kalau sunnah menurut ulama fikih nggak mungkin disifati dengan kesesatan. Sakit dimengerti sih. Berarti maksudnya itu meninggalkan ajaran Nabi, sunnah Nabi. Sakit dipahami, kalau masih belum paham boleh ditanya. Gitu jelas. Jadi ada waktunya jelaskan tergantung konteksnya gitu. Ya, Allah a'lam. Ada lagi silakan. Monggo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena juga minta tolong kepada seseorang. Misalnya, tolong kalau ada jodoh untuk saya. Kalau kepada makhluk syirik. Minta hujan kepada makhluk, mbak tolong mbak. saya turunnya hujan, itu syirik. Karena yang bisa menurunkan hujan hanya Allah. Pak dokter, sembuhkanlah penyakit anakku. Sembuh dari Allah. Pak dokter, obati anak. Usahakan kesembuhan. Yang menyembuhkan siapa? Dalam hal-hal yang memang manusia itu bisa, maka boleh ban sampean bocor di tengah jalan. Kemudian saya mendungu istiana ya Allah tambah lapan saya. Enggak akan jadi tertambal dengan sendiri. Mau tidak mau jenengan harus minta tolong tukang tambal ban. Sehingga para ulama juga menjelaskan isti'anah itu kalau dalam hal-hal yang dimampui oleh anak Adam tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam bisa. Tetapi tetap gantungkanlah hanya kepada Allah itu sebagai sebab saja. Tidak mengapa, misalnya anak jenengan lulus dan punya kompetensi, jenengan omongkan Ustaz, Alhamdulillah anak saya sudah lulus di PIA Medina, mungkin jenengan punya lembaga barangkali bisa ngajar. Alam ah, kan masalah misalnya. Malah harus, malah bagus itu. Supaya anaknya bermanfaat. Itu kan Enggak masalah. Tidak ada masalah ya. Kalau kayak gitu-gitu contohnya tadi nggak ada masalah. Saja ini sudah anak saya sudah waktunya menikah. Kayaknya per, perlu dibantu untuk mencarikan jodohnya. Kalau saya punya murid, mahasiswa, atau mahasiswi yang anaknya baik, tolong saya dikasih info. Boleh enggak? Bapak. Jadi gitu. Kalau itu dalam hal yang dimampui, tidak apa. Tapi ada kekhususan Allah nggak boleh. Turunkan hujan, tidak rezeki, eh dia enggak boleh wallahu alam monggo Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk satu yang bagaimana yang tidak membatalkan wudhu otomatis. Nah, karena kita dalam keadaan ini atau mungkin dengan kita percuma, kita perlu itu kalau Duduk Pak ya. Bahasa itu duduk. Lalu duduk sama duduk di atas kursi yang berkaitan Tidak ada Pak pembahasan duduk membatalkan wudhu. Nah, jadi pembahasannya itu jangan duduknya. Mau duduk model gini, mau duduk model gini. Tidak ada urusan. Jadi tidak ada para ulama menjelaskan duduk membatalkan wudhu. Jadi yang dipermasalahkan tidurnya, bukan apa? Model tidur. Model apa? Duduk. Duduk nggak ada, nggak ada hubungannya duduk sama wudhu itu. Tapi tidurnya, ya. Tapi kalau selama dia itu tidurnya sambil duduk, kemungkinan besar itu tidak ada. Apalagi sambil nunggu. Para sahabat itu sampai kedengaran ngoroknya. Nunggu rabi, Komat itu lah dan nunggu nunggu Nabi datang imam itu para sahabat duduk itu sampai terdengar khotib tapi jangan ditiru udah kita ngorok semua lah ya maksudnya mungkin ada kasus yang sampai diriwayatkan seperti itu bukan berarti kemudian kita ini heran mirnya ini jadi tidak apa-apa tidak apa-apa mau di atas mau di bawah mau tidak ada masalah insya Allah kalau itu tidak masalah di atas itu maksudnya lantai itu tertutup maksudnya Pak. Bukan berarti kalau di atas kursi itu berarti bukan dan begitu ya jadi nggak apa-apa duduk ya duduk meskipun di lantai atau di atas kursi kan sama aja tumbuhan ya maksudnya itu bukan ngeleset gitu loh maksud itu kalau sudah ngeleset maka otomatis apa Aja hadis pak uh, mohon maaf ya mohon maaf mohon maaf dubur ya maaf mata itu kuncinya dubur al ainu apa ya miftah usyah kalau nggak salah baik e, mata itu penutupnya dubur ketika matamu sudah tertidur lelah nggak ada kuncinya nanti mau keluar mau nggak tahu kita mm -mm. makanya kenapa kok disuruh orang wudhu itu orang apa orang tidur disuruh apa wudhu karena nggak ada penutupnya. Kapan-kapan kita nggak tahu gitu. Lah, tidur itu ada dua. Tidur no mustaghrik, tidur yang lelap, dan tidur yang ger mustaghrik, yang tidak lelap. Kalau tidurnya nggak terlelap, maka nggak membatalkan wudhu. Tapi kalau sudah tidur, sudah ngorok, sudah terbang ke Irak sana, mimpi, mimpi nikah, mimpi di, Terus bangun. Sudah tidur dua jam lah itu iya, batal lah. Tapi kalau nunggu imam datang terus sholat sunnah ngantuk cekluk gitu, insya Allah belum batal. Insya Allah enggak. Kalau sekedar itu tok ya. Kan namanya nunggu kan insya Allah gak lama juga ya. Insya Allah enggak lama. Kalau ragu-ragu ya wudhu lagi. Tapi insya Allah enggak. Wallahu a'lam. Terakhir. Oke, silakan. Ya, bagaimana hukum sebelum menjelit menyembelit dipingsankan dulu apa namanya hewannya? menyiksa enggak itu? Ada ya? Kalau termasuk ya enggak boleh. Saya enggak paham ya, makanya saya tanya. Termasuk kategori menyiksa enggak itu? Misalnya alatnya itu membuat Kejal atau apa begitu yang buat sakit, berarti menyiksa. Nah, saya enggak paham. Kalau memang itu di situ termasuk kategorinya menyiksa ya enggak boleh. Allah Allah. Terus yang kedua, Contohnya apa? Eh, ya? Abdul iya. ya otomatis sunnah Pak. Contohnya apa ya? Biar konkret gitu loh. Iya. Misalnya adab eh, minum sambil cucu, Sunnah. Abduliyah juga. Sunnah juga. Tergantung aja itu. Kalau itu jawabannya tergantung contohnya langsung aja kayak gimana. Kasusnya kayak gimana baru kita. Nah, karena masih masih samar ya. Allah alam. Moga Pak. Agak Tidak Pak. Bapak, bapak anjing yang terlatih nggak mampu. Teman buka surat apa tadi? Tadi disebutkan satu surat Al-Ma'idah ayat 4 Rasulullah, Rasulullah membolehkan anjing tidak boleh dipelihara kecuali dua anjing anjing berburu dan anjing untuk menjaga apa? menjaga kebun menjaga ternak menjaga ternak menjaga ternak anjing itu pak bisa menjaga seratus kali. Sama lihat di YouTube. Itu kalau manusia belum tentu di belum tentu bisa. Tapi cukup anjing satu yang terlatih bisa. Luar biasa. Ya. Jadi boleh dicuci boleh. Allah alam. Boleh Islam membolehkan. Jelas kalau itu tidak ada ragu-ragu. Boleh berburu dengan eh, binatang buas termasuk anjing. Boleh. Dengan cara apa tadi? terlatih. Wallahu alam. Surat Al-Maidah berapa deh? Eh, surat iya Al-Maidah ya. Ayat 4. Tak, enggak karena mana beda. Kan saya kecuali sudah saya sampaikan tadi. Enggak boleh memelihara anjing kecuali ya itu pun enggak ditaruh di rumahnya jaga kebun biar gak makan babi-babi. Babi kan merusak kebun, Pak. Betul apa enggak? Celeng loh, celeng. Merusak kebun. Kadang-kadang itu ada orang punya anjing taruh situ biar gak digang, biar kebunnya apa? Tidak dirusak. Boleh. Jaga masjid. Allah Allah. Yang gak boleh itu ditaruh di rumah, diajak tidur bareng, dikasih kan kayak gitu orang-orang barat itu. Nah, itu yang gak boleh pak. Kalau untuk menjaga kebun itu boleh apa? membolehkan Islam membolehkan cukup gitu terakhir bu, bu belum selesai bu sabar eh pertanyaan terakhir eh setiap ini alatnya langsung bisa mau memutuskan semua leher gitu. Apa terjadi? Banyak itu ya. Nah, kalau satu-satu ya baca bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Jangan bismillah. Bismillah satu tak. <laughs> Sahabat, sahabat takdim. Kecuali kalau bayar mahal cuma bismillah. Kecuali kalau ada alat khusus yang satu kali tepas langsung bisa ada karena memang ini rumah rumah besar dan nah mungkin itu butuh fatwa para ulama boleh apa enggak tapi kalau persatu ya bismillah bismillah Allah alam itu lebih karena ayatnya jelas wala taqulu mimma lam yudkarismullah jangan makan dan disembelih tanpa menyebut nama Allah tasmiyah saya rasa cukup Semoga ibu-ibu, bapak-bapak siapa sehat walafiat senantiasa dalam lindungan Allah. Bu, kajian ini harus disemarakkan lagi. Ajak teman-temannya, bapak-bapak, ajak temannya ngaji kitab adab. Ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.